طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال حفظه الله قال مسلم أبو مسلم الخولاني بركة أبو مسلم الخولاني رحمه الله العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا Kata beliau Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah bahwasanya ulama fil ardi di muka bumi mithlan nujum seperti bintang-bintang yang di langit. Ida badat linnas jika dia muncul untuk manusia ihtadau biha mereka terbimbing dengannya wa ida khafiyat dan kalau tersamar ini yani lenyap, hilang, tersembunyi, tahayyaru, maka mereka pun menjadi bingung. Manusia menjadi bingung. Kita tahu apa fungsi-fungsi bintang di langit. Allah ciptakan bintang-bintang di langit dengan fungsi, dengan faedah-faedah. Apa di antara faedah penciptaan bintang-bintang di langit? Nah, manjat kurlana. Telah fawaid, ada tiga faedah. Yang pertama, Hah? Melempar syaitan. Ya. Rujuman li syaitin. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qalam. Hah? Surat Al-Mulk. Nah. Sebutkan dalam surat Al-Mulk bahwa bintang-bintang tersebut rujuman li syaitin. Pelempar-pelempar syaitan. Faedah yang kedua, dari ceritakannya bintang. Hah? hiasan. Kalau iya. Walaqad sama adunya bimasabi. dunya Kami telah hiasi langit-langit kata Allah dengan bintang-bintang, dengan pelita-pelita. Berarti fungsi pertama melempar syaitan, fungsi kedua adalah menghiasi langit. Itu bintang-bintang sebagai penghias langit. Taib yang ketiga, manizgur, petunjuk. Yang dimaksud petunjuk adalah petunjuk arah. Sebutkan dalam Al-Quran, manizgur, apa disebutkan dalam Al-Quran? Wabin najmi hum yahtadun. Wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka terbimbing. ini terbimbing ke arah-arah yang mereka inginkan. Ketika mereka ingin ke arah timur, mereka akan melihat tanda-tandanya pada bintang-bintang. Oh ini bintang timur, ini bintang barat, ini bintang yang menunjukkan utara, ini bintang yang menunjukkan selatan. Mereka bisa melihat peta-peta bintang sehingga mereka tahu arah mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Maka ketika kaum muslimin atau bahkan manusia secara umum mereka tersesat di lautan, lihat ke seluruh penjuru sama, air semua. Maka lihat kemana mereka? lihat ke atas, ke bintang-bintang. Ketika ada bintang-bintang, mereka tahu, oh sana timur. Tetapi ketika nggak ada bintang-bintang, mereka bingung. Ini kita mau pulang ke arah mana? Akhirnya mereka tersesat. Demikian pula orang yang di padang pasir. Melihat ke seluruh penjuru sama, hanya pasir dan pasir. Bagaimana mereka tahu mana arah utara, selatan, barat, dan timur? Melihat bintang-bintang. Kalau ada bintang-bintang, mereka terbimbing. Oh ini arah timur, ini arah barat. Oh ini utara, ini selatan. Tetapi ketika tersamar bintang-bintang, mereka akan bingung juga. Karena akan tersesat di tengah padang pasir. Demikian pula mereka yang tersesat di hutan. Yang semuanya pohon-pohon tidak jelas ya, bentuknya. Sehingga mereka melihat mana arah-arah dengan melihat ke langit. Ya, melihat bintang-bintang. Berarti di antara fungsi bintang Allah ciptakan adalah Lilih tidak untuk bimbingan arah-arah mata angin. Tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Maka demikian pula para ulama. Demikian pula orang-orang yang berilmu. Dikatakan oleh Abu Muslim al qaulani Al-ulama'u fil ardi mitlan nujumi fis sama. Bahwa ulama di muka bumi itu sama seperti bintang-bintang di langit. Apa persamaannya? Apa wajhus syabah? Sisi persamaannya Sisi persamaannya, ida badat linnasi ihtadaw. Kalau manusia atau kalau bintang-bintang itu muncul, maka manusia ihtadaw, terbimbing. Demikian pula para ulama. Ketika ada para ulama, ihtadaw, mereka terbimbing. Hanya bedanya kalau dengan bintang-bintang mereka terbimbing ke arah-arah timur, barat, utara, selatan, dan seterusnya. Tetapi kalau dengan adanya ulama, mereka terbimbing dengan apa? terbimbing dalam masalah agama. Mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Mana siratul mustaqim dan mana subulud dalalah. Mana jalan-jalan yang menyesatkan. Akan terbimbing ke arah yang benar. Jika badat linnasi. Jika muncul untuk manusia, maka mereka terbimbing. Muncul bintang-bintang, manusia terbimbing ke arah-arah. Muncul para ulama, mereka terbimbing ke dalam jalan yang lurus. Ihtadau biha. idha khafiyat tetapi kalau tersamar, tersembunyi, apakah karena mendung misalnya, yang pekat, maka mereka tidak bisa melihat bintang-bintang. Apa yang terjadi pada manusia di tengah lautan atau di padang pasir ketika bintang-bintang tadi khafiat, ketika bintang-bintang tadi tersembunyi? Tahayyaru, mereka menjadi bingung. Tahayyaru, hayaran, orang itu artinya bingung, tidak tahu arah. Tersesat mereka. Demikian pula ketika para ulama khafiat. Apakah khafiat karena tersembunyi? Dalam artian dia tidak bertemu ulama. Atau manusia tidak mengetahui di mana ulama. Akhirnya mereka tersesat. Tahayyar. Mereka bingung. Atau khafiat dalam artian Allah wafatkan mereka. Allah matikan mereka. Maka para manusia seluruhnya akan tahayyaru, mereka bingung mana halal mana haram, mana sunnah mana bid'ah, mereka tidak tahu mana ibadah yang benar, mana ibadah yang salah. Mereka tidak tahu mana jalan kepada seratul mustaqim, menuju jannah dan keriduan Allah dan mana jalan yang menuju api neraka yang menyesatkan mereka. Mereka akan tahayyaru, mereka akan bingung. Demikian dikatakan oleh Abu Muslim al khalani rahimahullah sebagaimana dinukil dalam tarikh Dimashq. Kamu tulis rujukannya. Tarikh Dimash Nah, yakni tarikh sejarah Damaskus. Dan juga dalam kitab Tadkiratus Sami' halaman 34. Nah, yang berikutnya ucapan Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah dan ucapan Muhammad ibni Idris al-Syafi'i. Muhammad ibni Idris al-Syafi'i rahimahullah yakni Imam Syafi'i dan juga Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Kedua-duanya berkata dengan kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Laisa ba'dal faraidhi afdal min al-ilm. Laisa ba'dal faraidhi afdal min al-ilm. Tidak ada setelah yang wajib-wajib, setelah yang faridah-faridah, enggak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Kalau yang wajib-wajib tidak bisa dibandingkan. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena perkara tersebut sudah diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan, nggak bisa kamu membanding-bandingkannya dengan yang lain. Dan juga yang namanya kewajiban yang Allah wajibkan adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan dalam hadis kursi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yang paling aku cintai tidak ada yang lebih dari apa yang aku wajibkan atas kalian kata Allah. Enggak ada yang lebih aku cintai lebih daripada yang mimma faradtuhu alaikum. Tidak ada yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atas kalian. Berarti yang diwajibkan oleh Allah itu yang paling dicintai, paling tingginya. Tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Baik. Sekarang yang tidak wajib kita mau sholat sunnah atau tidak sholat sunnah boleh kita mau puasa sunnah ataupun tidak puasa sunnah, boleh. Kita mau ini, boleh. Maka selain yang faraid, kita mau belajar eh, yang hukumnya tidak wajib adalah misalnya contohnya bukan fardu ain adalah faraid ilmu waris misalnya dikatakan fardu kifayah tidak semuanya wajib Baik, berarti hukumnya sama, tidak harus. Kalau dia mengerjakan yang ini dan mengerjakan yang itu, salat sunnah, puasa sunnah, eh, apalagi yang sunnah, sedekah sunnah, dengan mempelajari ilmu-ilmu yang tidak wajib tadi. Padahal juga itu adalah ilmu din. Mana yang lebih afdal? Hah? Salat, puasa, atau sedekah, atau belajar? Belajar. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Sa'id Sufyan bin Sa'id tsauri rahimahullah Laisa al-fara'id afdal min al-ilm. Tidak ada yang lebih. Yani tidak ada setelah yang wajib-wajib, enggak -wajib, ada yang lebih afdal daripada ilmu. Sehingga beruntunglah kalian. Sebagai tulabul ilmi, sebagai para santri yang tugas utamanya adalah mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Maka kalian ini sedang mempelajari atau sedang mengerjakan sesuatu yang paling afdal. Sesuatu yang paling afdal. Yang kata para ulama, laisa ba'dal faraid afdal min al-ilm. Tidak ada setelah yang wajib-wajib, enggak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Ucapan yang ketiga adalah ucapan dari Wahab Ibni Munabbih rahimahullahu taala. Kalian tulis. Mas, untuk وتغلق لا وقال وهب بن منبه rahimahullahu taala masih dalam sumber yang sama tadhkiratus sami' yatasha'ab kurang titik itu yatasha'ab min al-ilmi asy-syaraf wa in kana sahibuhu daniyan wal 'izz wa in kana mahinan والقرب وإن كان قصيا والغنى وإن كان فقيرا والمهابة وإن كان وضيعا Lihat ucapan beliau rahimahullahu taala. Ucapan yang sangat indah. Yatasya'ab min al-ilm. Bercabang dari ilmu. Bercabang dari ilmu artinya ilmu menghasilkan atau mengeluarkan tunas atau mengeluarkan faedah atau mengeluarkan sesuatu yang tumbuh dari ilmu tersebut. Apa yang tumbuh dari ilmu tersebut? Kata bin al ilmi Pertama, asyaraf. Kemuliaan. Akan tumbuh dari ilmu kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan. Walaupun pemiliknya adalah orang yang rendah. Walaupun pemiliknya orang yang rendah. Maksudnya orang rendah dari sisi sosialnya. Tetapi dengan ilmu dia jadi mulia. Apa di antara contoh orang yang rendah dari sisi sosial? Salah satu contohnya adalah orang yang merupakan turunan budak. Bekas budak. Beberapa ulama mereka adalah dari kalangan orang-orang yang disebut dengan mawali. Mawali adalah yang dulu-dulunya budak kemudian merdeka, dan turunannya disebut mawali. Ya. Sekian ulama, termasuk Taus rahimahullah ya. dan lain-lainnya. Mereka jadi mulia, alim, ternyata asal muasalnya kalau lihat dari turunannya bukan turunan Quraisy, bukan turunan orang yang tinggi, bahkan turunan budak. Tetapi ternyata dengan ilmu mereka mendapatkan syarat. Ini yang dimaksud oleh وهم بن منبه يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا bahwa dengan ilmu akan memunculkan kemuliaan walaupun pemiliknya dari status sosialnya di dunia adalah orang yang rendahan, orang yang biasa-biasa saja, tetapi dengan ilmu dia jadi mulia. Kemudian juga wal izza wa in kana mahinan dan dia mendapatkan izz yang maknanya hampir sama kalau syaraf itu kedudukan yang tinggi, maknanya walaupun dia dari turunan rendahan, tetapi kedudukannya menjadi tinggi ketika dia memiliki ilmu. Adapun yang kedua, kemuliaan dalam artian dia adalah orang yang dihormati. Wa in kana mahinan, walaupun asalnya dia adalah orang yang terhina. Orang yang tidak dianggap, orang yang tidak diperhatikan tidak ditengok oleh manusia. Tetapi ketika dia belajar ilmu dan memiliki ilmu, dia mendapatkan izz. Walillahil izzatu wali rasulih walil mu'minin. Sesungguhnya milik Allah lah kemuliaan, milik rasulnya. Dan kemudian siapa yang Allah berikan kemuliaan juga? Orang-orang mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT, maka dia jadi mulia. Dia menjadi mulia. Maka dikatakan ya bin al ilmi syaraf wa in kana sahibuhu daniyan. Wal izzu wa in kana sahibuhu mahinan. Wal qurbu. Dan dia mendapatkan juga dari ilmu qurb. Kedekatan. Wa in kana qasiyan. Walaupun asalnya dia jauh. Qurb, kedekatan. Walaupun tadinya dia dalam keadaan qasiyan. Wa in kana tadinya dia dalam keadaan qasi. Qasi maknanya jauh. Orang yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu akan menghasilkan al-qurb. Sehingga jangan dianggap bahwa yang namanya taqarrub ilallah hanya salat dan puasa. Jangan dianggap yang namanya taqarrub ilallah hanya dikir. Walaupun kita katakan na'am, zikir, salat, puasa, itu adalah taqarruban ilallah. Itu merupakan bentuk-bentuk taqarrub ilallah. Bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dibandingkan dengan ilmu wa talabul ilm, dengan ilmu dan mencari ilmu, tentunya yang paling tinggi adalah ilmu dan pencarian ilmu. Justru itu yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dibahas kemarin-kemarin beberapa kajian yang lalu dalam bab yang sama bahwa beberapa orang beribadah kepada Allah ternyata ketika tidak punya ilmu salah ibadahnya. Bukan bertambah dekat kepada Allah, tetapi justru bertambah jauh. Kenapa? Karena salah dalam beribadah. Mau berpuasa salah puasanya, Mau sholat salah sholatnya, mau beribadah dengan ini dan itu salah. Karena dia tidak memiliki ilmu, akhirnya dia menyimpang sesat. Sehingga dikatakan mencari ilmu dan talabul ilmi ini juga sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bagaimana tidak dekat kepada Allah kalau sehari-harinya sibuk dengan ayat dan hadis? Bagaimana tidak dekat dengan Allah kalau seorang itu sehari-harinya mempelajari qala Allah qala Rasul, menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, mempelajari tafsir ayat, tafsir hadis, mempelajari ucapan-ucapan para sahabat tentang ayat dan hadis, mesti dia akan ingat Allah dan akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina wa in kana faqiran. Ini masih berkait dengan yang tadi, masih atafun ala qablahu, masih berkait dengan yang tadi, yatasya'ab minal ilmi Al-ghina juga akan tumbuh dari ilmu ini al-ghina, kecukupan. Kecukupan kadang diterjemahkan maknanya kekayaan. Wa in kana faqiran, walaupun dia fakir. Rasanya kayak janggal ya. Bagaimana dikatakan dia kaya walaupun dia miskin? Sesungguhnya kalau kalian pahami apa makna ghina yang sebenarnya, maka tidak aneh, tidak janggal. Bahwasanya makna ghina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ghina ghina nafs." Sesungguhnya yang namanya kecukupan, kekayaan adalah kekayaan hati. Orang kalau diukur kaya dan tidak kaya dari jumlah nilai hartanya, maka tidak jelas. Tidak jelas. Apakah dia itu sudah kaya atau belum kaya? Orang yang sudah memiliki sekian juta masih menyatakan saya miskin, saya belum kaya, saya masih kekurangan, saya masih kekurangan. Demikian pula setelah dikasih satu miliar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih tetap menyatakan saya merasa kurang satu miliar ini karena saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh rumah yang mewah, butuh kapal pesiar, butuh pesawat untuk kesana kemari, butuh helikopter. Saya merasa kurang dengan itu. Selalu merasa kurang. Sehingga yang namanya kekayaan kalau diukur dengan harta, tidak jelas mana batasannya, seberapa. Tetapi kalau kekayaan itu diukur dari kecukupan hati, maka masya Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, dia merasa kaya. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia merasa cukup. Alhamdulillah, secukup. Orang yang mendapatkan sekian, dia merasa cukup, maka dia kaya. Orang yang mendapatkan sekian, dia merasa cukup, itu kaya namanya. Maka yatasya'ab minal ilmi bahwa ilmu ini akan menghasilkan kecukupan, kekayaan hati walaupun dia miskin. Orang yang diberi oleh Allah kecukupan dan all orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya kekayaan, kekayaan hati, maka orang itu Masya Allah akan bahagia hidupnya. Akan gembira, akan lapang hatinya, akan selalu ceria dalam keadaan pas-pasan hidupnya. Tetapi kaya. Bagaimana dikatakan kaya? Kaya hatinya. Dikatakan wal ghina wa inka kana faqiran. Dia akan kaya walaupun dia miskin. Dia akan merasa cukup walaupun dia miskin. Wal mahabah wa in kana wadi'an. Kalimat terakhir beliau wal mahabah dan dia ilmu tadi yatasya'ab al mahabah akan mengeluarkan cabang berupa mahabah kewibawaan. Wa in kana wadhi'an, walaupun orang itu wadhi'. Wadhi' itu orang tawadhu', orang yang tidak sombong, orang yang tidak hubbud dhuhur, orang yang tidak suka untuk ditinggikan, bukan. Bukan orang jenis itu. Ini orang tawadhu', orang yang merendah, orang yang tidak sombong, orang yang sederhana wadhi', tidak dibuat-buat, tidak sok. Tetapi justru Allah berikan kewibawaan. Dari mana? Minal ilmi. Dari ilmu. Yatasya'ab minal ilmi al-mahabah. Akan bercabang dari ilmu kewibawaan. Akan tumbuh dengan ilmu kewibawaan. Walaupun orangnya tawadhu, walaupun orangnya tidak sombong, walaupun orangnya sederhana, wadhi', tetapi dengan ilmu dia menjadi berwibawa.